له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون Pada poin ini Syekhul Islam rahimahullah taala setelah mengilzam mereka-mereka yang meyakini tauhidur rububiyah bahwa keyakinan tersebut harus mengantarkan mereka kepada tauhid al-uluhiyah untuk menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya sesembahan yang berhak disembah sehingga segala macam jenis ibadah segala macam jenis syariah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam harus diarahkan dan ditujukan hanya untuk Allah tidak boleh kepada yang lainnya karena ibadah itu pengertiannya adalah tauhid sebagaimana yang telah kita nukilkan dari perkataan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma setiap lafaz yang memerintahkan ibadah ubudu maknanya adalah wahidu mentauhidkan, menjadikan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya sebagai zat yang tunggal yang diibadahi tidak kepada yang lainnya. Maka di sini beliau hendak memberikan contoh kepada kita tentang jenis-jenis dari ibadah tersebut yang manfaatnya agar jangan sampai seorang tidak mengerti apa yang dimaksud dengan ibadah Naam. Jangan sampai ada seorang yang menganggap bahwa ibadah itu hanya terfokus kepada sholat semata. Jangan sampai mereka menganggap bahwa bernazar kepada selain Allah itu tidak termasuk ibadah. Berdoa kepada selain Allah itu tidak termasuk ibadah. Istighatha kepada selain Allah itu tidak termasuk ibadah. Jangan sampai ada yang menyangka seperti itu, maka beliau pun menyebutkan jenis-jenis ibadah ini. Wa anwa'ul ibadah allati amarallahu biha. Dan jenis-jenis ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dengannya. Kemudian beliau menyebutkan beberapa dari jenis ibadah. Dan ini laisa ala sabilil hasr. Bukan untuk membatasi bahwa jenis ibadah itu hanya seputar ini saja tidak, tapi jenis ibadah itu lebih banyak daripada yang disebutkan. Akan tetapi di sini hanya beliau menyebutkan beberapa jenis ibadah mimba bitamfil. Ya, dalam rangka untuk menyebutkan beberapa permisalan-permisalan yang termasuk dalam kategori ibadah. Wa anwa'ul ibadati allati amara Allahu biha. Jenis-jenis ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dengannya. Berkata Ibnu Utsaimin rahimahullah, "Lamma bayyana al-muallif rahimahullah taala أن الواجب علينا أن نعبد الله وحده لا شريك له tatkala muallif rahimahullah menjelaskan bahwa yang wajib atas kita dalam menyembah hanya kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Bayana fima ya'ti syai'an min anwa'il ibadah. Maka setelah itu beliau jelaskan yang berikutnya beberapa hal dari jenis-jenis ibadah. Faqala maka beliau pun menyatakan wa anwa'ul ibadati mithlul Islam wal iman wal ihsan dan jenis-jenis ibadah itu seperti Islam iman dan ihsan wa hadhihi dan ketiga jenis ibadah ini al Islam wal iman wal ihsan hiya din itulah agama Allah Subhanahu wa taala Kemudian di sini beliau menyebutkan hadis yang masyhur dikenal dengan hadis Jibril. Jadi kita hanya membaca saja insya Allah karena di sini nanti akan disebutkan tentang hadis Jibril ini. Jadi di sini kita akan sebutkan dulu matanya, apa menyebutkan secara serd dan tidak kita jelaskan karena nanti insya Allah Taala akan dijelaskan ya dalam pembahasan yang berikutnya. كما جاء ذلك فيما رواه مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه قال يا محمد أخبرني عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فأجبنا له يسأله ويصدقه قال فأخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره قال صدقت قال فأخبرني عن الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال فأخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فأخبرني عن أماراتها قال أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاه يتطاولون في البنيان ثم انطلق فلبثت مليا ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم نعم فجعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم hadhil asya'a hiya din maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadikan tiga poin ini sebagai agama. Wadalika annaha mutadhamminatun lid kullih. Karena ketiga perkara ini semuanya mengandung agama secara keseluruhan. Secara bertingkat-tingkat. Tingkatan Islam, tingkatan iman, tingkatan ihsan. Setiap muslim belum tentu mukmin apalagi muhsin tapi setiap mukmin sudah pasti ah muslim. Naam. Belum tentu muhsin. Tapi kalau muhsin sudah tentu mukmin dan muslim membabi aula. Naam. Itu tingkatan-tingkatan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tingkatan yang tertinggi adalah darajatul ihsan. Tingkatan muhsin. Naam. Ya. Dan ini seluruhnya adalah agama. Islam, iman dan ihsan. Hanya saja terkadang antara Islam dan iman ya itu mempunyai makna yang saling mencakup kalau disebutkan Islam, terkadang dimaksudkan Islam dan iman. tempat yang lain kadang disebutkan iman, yang dimaksudkan adalah juga termasuk di dalamnya Islam. Idza ijtama'a aftaraqa wa idza aftaraqa ijtama'a. Naam. Ya. Apakah boleh seorang mengatakan anak mukmin Nah, Abdul Malik. Boleh enggak? Anak mukmin. Ah? Boleh. Kenapa? Untuk mentazkiyah diri antum. Ah, nah mukmin. Boleh enggak Abdul Hadi? Ah? Ah? Anak mukmin. Ah? La tuzakku anfusakum. Saya yakin. Antum meyakini bahwa antum itu lebih baik. Sedangkan adanya seorang yang datang pada Rasulullah qalatil arabu amanna kullam tu'minu. Walakin kulu aslamna. Ha? Ha? iftaraqu ijtama'a. Mukmin mukmin iman derajat tsaniyah ba'dal Islam. Mukmin maksudnya di atas muslim. Ha. Boleh enggak? Fat, Abdul Malik. Hmm. Nah, barakallahu fiik. La budda min at-tafsil. Kalau yang dimaksudkan mukmin yakni mukmin bima jaa anillahi wa rasulin. Naam. Ana mukmin. Mukminun billah wa bi rasuli wa bi kitabi. Naam. Wa bil yaumil akhir wa bil qada wal qadar dan seterusnya. Kita menyatakan anak mukmin, tidak ada keraguan. Tapi kalau yang dimaksudkan mukmin derajat di atas Islam, di atas muslim, maka kita mengatakan ana mu'minun insyaallah. Ana mu'minun insyaallah. Ah, laisa min babi syak. Naam. Taib. Nah, di sini disebutkan beberapa jenis jenis ibadah itu. Wa minhu du'a. Doa, khauf, roja, tawakal, Rohba berharap, rohba takut, khusyuk, khosyah takut. Nanti akan disebutkan perbedaannya. Wal inabah kembali, isti'anah minta tolong, isti'adah minta perlindungan, istighatsah minta pertolongan. Wadzabhu wan nadru wa ghairu dhalik. Ya. Ber menyembelih dan bernadar dan yang selainnya dari jenis ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan seluruhnya milik Allah dan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ai kullu anwa'il ibadati mimma dzakara ya wa ghairihi aw wa ghairuhu yaitu setiap dari jenis-jenis ibadah dari apa yang beliau sebutkan dan yang selainnya dan jenis ibadah yang tidak disebutkan lillahi wahdahu la syarikalah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala tidak ada sekutu baginya fala yahillu sarfuha li ghairillahi taala maka tidak halal untuk diarahkan dan dipalingkan pada selain Allah Subhanahu wa taala Wa dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan. Dan sesungguhnya masajid itu milik Allah. Masajid mempunyai dua makna. Makna yang pertama yang dimaksud adalah bangunan-bangunan yang digunakan untuk ibadah. Ya. Buniat lil ibadah. Maka bangunan-bangunan tersebut tidak boleh seorang itu beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan makna yang kedua yaitu apa? A'dha'us sujud. Ya. Anggota sujud yang tujuh. Apa saja ya akhi Ismail? Hah? Dahi. Satu dahi. Dua hidung. Hah? Apa? Dianggap satu. Terus apa? Maksudnya dianggap satu apa? Oh, kepala juga. Hah? Jadi sujud gini bo boleh? Hah? Ini mencakup ini semua. Ini juga. Hah? Mata. Hah? Gimana sujudnya? Gini. Biar ininya kena. Ya, ini maksudnya apa? Dahi dan hidung, naam. Kemudian, ah, naam, rukbatan, lutut, Apalagi? Wal yadan. Maksudnya apa yadan? Kafan. Telapak tangan. Dan ujung-ujung kaki. Dalil. Man hati. Itu perkataan Abbas atau perkataan Rasulullah. هكذا تأكد هل أنت متأكد itu perkataan Ibn Abbas atau perkataan Rasulullah Hah? Yang mengatakan umir tuan asjuda ala sabati azum. Hah? Perkataan Abbas atau Rasulullah? Siapa yang memerintah? Allah. Barakallahu fiqh. Nah, nah ini amarahullah. Itu anggota-anggota sujud. Ya, yang tujuh. Itu semua milik Allah. Falata tad'u Allahi ahadan. Maka jangan kamu menyeru bersama Allah dengan siapapun. Ya, penyebutan ahadan. Ini kaidahnya apa kemarin ya ikhwan? An-nakirah fi nahi. Penyebutan nakirah dalam konteks pelarangan memberikan faedah umum Ya. Jangan kamu menyeru kepada malaikat, jangan kamu menyeru kepada para nabi, jangan kamu menyeru kepada Abdul Qadir Jailani, jangan kamu menyeru kepada ha, siapapun dari kalangan orang yang soleh dan yang toleh. Jangan kamu menyeru kepada jin, jangan kamu menyeru kepada siapa saja. Nah, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu semua anggota-anggota sujud itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Zakaran muallif rahimahullah. Ya, disebutkan oleh al-muallif rahimahullah taala jumlatan min anwa'il ibadah. Beberapa dari jenis-jenis ibadah. Lalu beliau menyatakan faman sarafa minha syai'an li ghairillah fahuwa musyrikun kafir. Barang siapa yang memalingkan dari jenis-jenis ibadah itu satu pun, satu saja, yang lainnya kamu kerjakan hanya untuk Allah, satu jenis ibadah kamu serahkan pada selain Allah, fahuwa musyrikun kafir. Maka dia musyrik kafir. ya ini keluar dari Islam. Sini menunjukkan bahwa seorang keluar dari Islam tidak tidak mesti dengan keluarnya dia dan meninggalkan seluruh syariat Islam, tidak. Bahkan kalaupun dia mengamalkan mayoritas dari syariat Islam, lalu kemudian dia mengamalkan satu kesyirikan, satu jenis ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia musyrik kafir. Keluar dari Islam. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah, "Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar." Barang siapa yang menyeru bersama Allah, ada sesembahan yang lain. La burhana lahu Sesembahan yang lain itu tidak ada petunjuk bagi dia. Dia tidak punya hujah. Fa innama hisabuhu inda rabbi. Hisabnya di sisi Allah. Innahu la yuflihul kafirun. Sesungguhnya tidaklah beruntung orang-orang kafir. Di sini menjelaskan pada kita bahwa Orang yang menyuruh pada selain Allah, mereka itu kafir. La yuflihul kafirun. Dan tidak beruntung orang-orang kafir itu. Maka mereka yang menyembah. Mereka yang menyeru. Mereka yang menyerahkan satu jenis ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Fakat ashraka wa kafar. Sungguh dia telah musyrik dan kafir. Wa dzakara anna man sarafa minha syai'an li ghairillahi fa musyrikun kafir. Dan muallif menyebutkan bahwa siapa yang memalingkan sesuatu kepada selain Allah, maka dia musyrik kafir. Wastadalla biqauli ta'ala. Lalu berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahadan." Bahwasanya masajid itu milik Allah maka jangan kalian menyeru kepada sesuatu apapun bersama Allah. Wa biqaulihi dan firmannya. Wa man yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bih. Fa innama hisabuhu inda rabbih innahu la yuflihul kafirun. Wa wajhu dilalati minal ayah minal ayatil ula dan sisi pendalilan ayat yang pertama annallaha ta'ala akhbara bahwa Allah Subhanahu wa taala mengabarkan annal masajid bahwasanya masjid-masjid wahia mawadhi'us sujud au a'dha'us sujud lillah yang dimaksud masajid adalah tempat-tempat sujud atau anggota-anggota sujud itu seluruhnya milik Allah. Warattaba ala dzalika biqaulahu dan kemudian beliau menyertakan atas hal tersebut firman-Nya, "Fala tad'u ma'allahi ahadan." Dan jangan kalian menyeru kepada sesuatu apapun bersama Allah. Aila ta'budu ma'ahu ghairah. <coughs> Yaitu kalian jangan menyembah bersama Allah selainnya. Fatasjudulahu Lalu kalian sujud padanya. Wa wajhud dilalati minal ayati tsaniyah sedangkan sisi pendalilan dari ayat yang kedua bi anna Allah Subhanahu wa taala bayyana bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan anna man yad'u ma'allahi ilahan akhara bahwa yang menyeru bersama Allah ada sesembahan yang lain fa innahu kafir maka sesungguhnya dia itu kafir. Nah, Li'annahu qal karena Allah menyatakan innahu la yuflihul kafirun. Sesungguhnya tidaklah beruntung orang-orang kafir. Pensifatan ini karena mereka menyuruh pada selain Allah Subhanahu wa taala. Wa fi dan dalam firman tersebut ada firman Allah yang menyebutkan la burhana lahu bihi. Tidak ada petunjuk, tidak ada hujah, tidak ada dalil bagi dia ketika menjadikan selain Allah itu ilah. Ya, kata beliau, lafaz ini isyarah merupakan isyarat dari Allah ila annahu la yumkinu ayyakuna burhanun mengisyaratkan bahwa tidak mungkin ada hujah ataukah ada dalil ala ta'addudil alihati tentang berbilangnya sesembahan-sesembahan itu. Fahadhihi sifatu maka sifat ini yaitu sifat tidak ada burhan, sifat tidak ada hujah, sifatun kasyifatun mubayyinatun lil amri. Yaitu sifat yang menyingkap dan menjelaskan kondisi orang yang menyembah kepada selain Allah. Bahwa siapa saja yang menjadikan ilah selain Allah, keadaannya apa? La burhana lahu Pasti dia tidak punya hujah. Itu pasti. Ya. makanya beliau katakan ini sifat yang kasyifah. Sifat yang menyingkap. Ya. Dan menjelaskan perkara orang yang menyembah pada selain Allah. Walaisat sifatan muqayyadah dan bukan sifat yang mengkhususkan muqayyadah atau mukoyida, bukan sifat yang mengkhususkan ya maksudnya bukan yang dimaksud di dalam ayat ini bahwa barang siapa yang menyeru bersama dengan Allah kepada sesembahan yang lain yang sesembahan yang lain ini tidak ada hujah bagi dia oh berarti ada sesembahan yang lain selain Allah tapi ada hujahnya tidak benar Bukan itu yang dimaksud. Tapi maksudnya adalah sesembahan selain dari Allah Subhanahu wa taala pastilah burhanalah hubi. Pasti tidak ada hujah. Ya, bisa difaham ya? Naam. Maka bukan sifat yang mengkhususkan. Tukhriju ma fihi burhan. Yang mengeluarkan yang ada dalilnya, yang ada hujahnya. Li'annahu la yumkinu ayyakuna burhanun karena tidak mungkin ada dalil, ada petunjuk, ada hujah ala annama Allahi ilahan akhar. Bahwa ada sesembahan yang lain bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi lafaz ini menjelaskan sifat orang yang beribadah pada selain Allah. Bahwa yang beribadah pada selain Allah itu pasti tidak punya hujah. La burhanalahu bihi. Nah, maka sifat ini merupakan sifat yang tidak terlepas lagi dari orang yang menyembah pada selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti juga ketika Allah menyatakan Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq. Perbuatan bagi dengan tanpa hak bukan berarti di sana bagi ada bagi yang hak, tidak. Tapi semua bagi itu bighairil hak, tanpa hak. Nah. Tayyib. Sehingga di sini beliau menyebutkan jenis-jenis ibadah itu secara mujmal terlebih dahulu, secara global. Setelah itu beliau memasuki dalil-dalilnya secara terperinci. Menyebutkan satu jenis ibadah doa misalnya. Beliau sebutkan dalilnya. Kemudian khauf dalilnya, roja dalilnya, tawakul dalilnya dan seterusnya. Ini semua adalah untuk menjelaskan pada kita bahwa seluruh dan setiap jenis ibadah tersebut tidak diperbolehkan diserahkan kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib ilahuna ikhwan. Ya, karena yang berikutnya ini beliau sudah memasuki tafsil perincian dari dalil-dalil jenis-jenis ibadah tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Tafaddalu hafizakumullah.